Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar. Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi. Mohon salah ya. Naam. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Kisah-kisah yang tentunya sebagai motivasi untuk kita semuanya agar semangat di dalam menganut agama Islam ini dan juga semangat di dalam menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bayangkan kisah yang sebelumnya kita baca kemarin mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau apa? adalah orang yang amanah. Sehingga banyak orang yang suka sama beliau Hingga Khadijah bintu Khuwailid ketika mengutus budaknya eh, untuk apa? Dagang ke Syam. Nah, barakallahu fikum dan juga sekaligus mengawasi nah kerjasama dengan Rasulullah SAW ternyata apa? Tidak menjumpai kecuali orang yang amanah, jujur. Akhirnya Khadijah bintu Khuwailid pun apa tertarik dan berharap agar dinikahi. Pendapat yang kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah usia berapa kemarin? 25 tahun. Pendapat yang masyhur untuk Khadijah bintu Khuwailid menikah dengan Rasulullah berapa tahun? 40 tahun. Kemudian sampai-sampai ketika orang-orang kufar Quraisy Nah, barakallahu fikum atau orang-orang yang saat itu berada sekeliling apa? Ka'bah dari kalangan Quraisy, kabilah enam kabilah atau suku atau marga Quraisy ini mereka pun apa? bingung, sempat apa? debat mengenai siapa yang berhak untuk meletakkan hajar aswad ini. Paham ya? Akhirnya apa? mereka sepakat dengan kesepakatan orang yang pertama kali masuk itu yang akan apa? Akan meletakkan hajar aswad. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau yang meletakkan padahal waktu itu usia beliau berapa tahun? 35 tahun. Berikutnya, qala al-mu'allifu asbahullah mab'atsuhu. Pembahasan kisah seputar diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma arada Allah Ta'ala rahmatal ibad wa karamataha wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin dan tatkala Allah Ta'ala menginginkan rahmat kasih sayang untuk hamba-hambanya dan karamah kemuliaan untuk hamba-hambanya nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta, rahmat, kasih sayang. Habbaba ilail khala saat itu beliau suka menyendiri, khala itu menyendiri. Di awal-awal permulaan beliau untuk menerima wahyu, awal mulanya kan beliau kan mimpi. Mimpinya digelar ar-ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang jujur karena mimpinya para nabi itu semuanya benar. Ya enggak? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dengan mimpi atau tidak? Mimpi kan? Ya. Wahai anakku, ini ra'aytu fil manam. Ya enggak? Aku sesungguhnya melihat di dalam mimpi. Diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelihmu. Nah, apa yang harus engkau atau apa yang harus aku lakukan? If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan. Bayangkan, mimpi benar. Karena mimpi para nabi itu semuanya benar. Paham ya? Nah, Rasulullah juga mimpi di awal kali sebelum menerima wahyu, beliau juga mimpi, kita lihat. Akhirnya beliau apa? Suka menyendiri. Fakana yatahannasu bi ghari Hira. Beliau menyendiri beribadah di gua Hira, bukan bertapa. Paham ya? Mungkin orang-orang yang nah barakallahu fikum ahli bidah wad mereka berdalilkan dengan ini bertapa di gua katanya. Buktinya Rasulullah juga bertapa di gua Hira katanya. Kita katakan di gua Hira bukan bertapa tapi beribadah, beribadah. Di gua apa tadi? Di gua Hira. Nah, fa fada'ahul haq kemudian tiba-tiba datanglah kepada beliau mimpi yang benar. Kebenaran yang dia mimpikan tersebut benar datang. Dalam keadaan wahwa bi ghari Hira, berada di gua Hira fi Ramadan pada bulan Ramadan. Masya Allah. Walahu minal umr, saat itu usia beliau arbauna sana 40 tahun. Ini faedahnya. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia berapa? 40 tahun. Faja'ahu al-malak kemudian datang malaikat. Malaikat siapa ini? Jibril alaihissalam. Faqala lahu ikra. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ikra, bacalah." Usia beliau berapa tadi usianya? 40 tahun. Gak ada gengsi, anak udah tua gak ada. Paham ya? Usia 40 tahun kan bisa dikatakan nah mungkin kalau orang-orang itu gengsi gitu ya. Wah, udah tua malas belajar. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika belajar membaca dengan Jibril alaihissalam usia berapa? 40 tahun. Jadi gak ada alasan ya Nah, barakallahu fikum karena mencari ilmu itu mulai dari tinta dialirkan sampai ke liang lahat sampai meninggal dunia. Paham ya? Kita lihat di sini. Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Qala lastu biqari. Dalam riwayat, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. Kok bisa ya padahal Rasulullah? Eh, karena Allah Taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya Allah Taala itu mengutus dari kalangan apa? Kaum yang ummi. Ummi itu maknanya adalah alladzi la yaktub wa la yaqra'ul maktub orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca tulisan yang tertulis. Paham ya? Sehingga saat itu Rasulullah diajari terlebih dahulu. Kalau antum melihat kisahnya dan juga tafsirannya dalam surat apa? Al-Jumu'ah itu di awal-awal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Awal mulanya dalam keadaan enggak tahu. Kemudian juga dalam surat Al-Alaq ini juga ada kisahnya. Iqra, bacalah. Lastu biqari, aku bisa baca. Nah, fa tahu. Kemudian Jibril mendekatnya. Antum tahu mendekat antum? Didekat Paham ya? Didekap ya. Nah, hatta balagha minhul juhda, sampai-sampai enggak bisa bernafas. Enggak bisa membaca. Paham ya? Nah, summa arsalahu kemudian lepas kembali. Setelah dilepas, faqala ikra. Setelah dilepas turun baca lagi, bacalah. Qala lastu biqari, aku enggak bisa baca. Berapa kali ini? Tiga kali. Salasan. Lastu biqari, ana ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Tiga kali bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat summa qala Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu zat yang telah menciptakan manusia dari apa? Dari air mani. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam yang mengajari. Nah, barakallahu fikum dengan apa? Dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Paham ya? Yang mengajari manusia yang sebelumnya apa dia enggak tahu apa-apa. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh karena itu seringnya antum dengar dengan ungkapan apa? Nubbi Abi ikra wa ursila bil mudatsir. Diangkat menjadi nabi dengan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq ayat 1 sampai berapa tadi? 5 wa ursila bil mudatsir. diangkat menjadi rasul dengan surat al mudatsir nanti akan dilewati juga surat al paham ya nah barakallahu fikum ayat 1 sampai tiga. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Eh, ayat 1 sampai 4 atau 3 itu ya nanti kita lewati nanti. 4 ya, nah 4. Nanti kita lihat lagi. Intinya apa barakallahu fiikum? Rasulullah SAW ketika diajari membaca Al-Quran belum bisa awal mulanya. Faraja biha Rasulullah SAW tarjif bawadiruhu. Kemudian Rasulullah pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumahnya. Ketemu siapa? Istri beliau Khadijah bintu Khuwailid dalam keadaan bergetar. Dalam riwayat disebutkan apa? Maknanya di bawah itu kalau punya antum ada, nam tarzib bawadiruh ay yatarib guncang, gemetaran. Bawadir itu adalah al-lahmah alati bainal manqib wal unuq. Daging yang terletak di antara pundak dan leher. Paham ya? Berarti sinilah sekitar sini. Gemetaran itu ya. Biasanya kalau orang takut kan gemetaran itu sini ada sesuatu yang berdiri-berdiri itu loh rasanya. Paham ya? <laughs> Barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya itu namanya apa namanya? Bawadir. Intinya Rasulullah ketakutan itu. Paham ya? Ketakutan. Langsung ketemu siapa? Khadijah. Fa dari bidzalika Khadijah. Kemudian Rasulullah mengkabarkan kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa qal qad khashitu ala aqli. Rasulullah SAW sempat mengatakan, aku khawatir terhadap diriku. Aku khawatir terhadap diriku. Fasalam, fasabbatathu. Kemudian Khadijah apa? Mengokohkan beliau. Jangan khawatir. Eh? Jangan khawatir, jangan takut. Beliau istri yang termasuk istri yang apa? Kokoh juga ya, termasuk dari kalangan para wanita yang pertama kali masuk Islam gitu loh. Nah, Wa qalat abshir, langsung Khadijah mengatakan abshir, berbahagialah kamu. Abshir, perintah untuk apa? Biar senang. Mem ini menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu contoh. Nah, kriteria seorang istri yang baik ketika suaminya sedih dihibur. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum misalkan capek badannya, eh, dihibur, absir, ana bikinkan kopi susu misalkan. Paham ya? absir, ana bikinkan minuman misalkan. Biar apa? Pikiran tenang. Nah, di sini Khadijah bintu Khuwailid tidak biarkan. Ketika Rasulullah sedih, khawatir, takut, cemas, langsung dia apa? Diberi kabar dengan absir Orang Arab itu ma'ruf ya. Orang, orang Arab itu kalau kita misalkan apa? Antum janji dengan orang Arab, nanti jangan lupa ya habis dulur ke rumah ya Orang Arab biasanya jawabnya absir. Absir itu maksudnya maksudnya itu berbahagia kamu, aku akan datang itu, loh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Menunjukkan memberikan kabar gembira. Kita lihat lagi dikit lagi. Wa qalat absir kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Khadijah mengatakan absir, berbahagialah engkau. Nan kalla sekali sekali-kali tidak mungkin. Wallah demi Allah la yuzhikallahu abada. Allah taala tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, nyebutkan apa? akhlak-akhlak beliau. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, watas tasduqal hadis dan orang yang suka jujur ucapannya, wa tahmilul kalla dan orang yang suka membantu orang yang lemah, yatim. atau melihat artinya bawah itu kalau mau lihat tahmilul kalla ay eh, tahmilul kalla tungfik 'ala dhaif wal yatim wal 'iyal. Engkau adalah orang yang suka menginfakkan hartanya kepada orang miskin, orang yatim, orang lemah dan keluarga yang tidak punya. Paham ya? Dipuji oleh Khadijah bintu Khuwailid. Wa tu'inu 'ala nawa'ibid dahr dan engkau adalah orang yang senantiasa berbicara pada perkara yang benar. Nawa'ibud dahr itu maksudnya adalah fi amril haq yaitu berbicara mengenai apa perkara yang benar. Fi awsafin ukhar pada sifat-sifat yang lain jaminatin yang sifat tersebut sangat indah Adat adat enam Adadnan, adadnan. barakallahu fikum apa itu hmm addadatha ya, itu gitu ya addadatha min akhlaqihi na'am ya, kadang kita sulit baca juga yang seperti ini ya ini kan orang ajam ya kita orang Arab kadang harus mikir-mikir dulu itu paham ya ternyata bacanya waad addadatha wa wa'ad, nah Nah, ad dadatha, ad dadatha. Maksudnya itu menghitung-hitung. Karena Khadijah kembali Khadijah ya. Min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Khadijah bintu Khuwailid itu menghitung-hitung akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqan minha lahu. Dan juga bentuk pembenaran dari Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasbitan dan juga bentuk pengkokohan wa i'anatan pertolongan alal haq di atas kebenaran. Fahiya awal siddiqin lahu radhiyallahu ta'ala anha wa akramaha. Maka beliau Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang pertama kali membenarkan akan eh, apa? wahyu tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah taala meridai beliau dan juga memuliakan beliau. Maksudnya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Naam. Kesimpulannya barakallahu fikum yang selanjutnya kita baca pada pertemuan akan datang ya. Kesimpulannya yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini sirah nabawiyah adalah Rasulullah SAW awal kali menerima wahyu pada usia berapa tadi? 40 tahun diajar oleh Jibril alaihissalam nam dengan apa? Dengan penuh kesabaran Ikra qala ma anak biqari aku enggak bisa baca. Kemudian barakallahu fikum di situ juga ada pendalilan bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid sangat-sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan dukungan, mengokohkan bahwasanya yang datang tersebut adalah kebenaran, nanti akan disambung lagi kisahnya Waraqah bin Naufal nanti. Insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.